Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaniyata asyarata. Utai makalah kang kaping rolas iku an Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Iku sangking Mu'ad ar-Razi Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Dawai mangka surasyabuhu kasura lahmu. Man wong kasuro iku akeh apa syabuhu apa warake Maksudnya kakek warek kakek mangan kasuro mongko ade opo lah muhu dadi iman. hale berbeda nih wong. Di daftar muncul model lucu nih. Jadi hari ini kudu dadi wali awas nama. Sini sini wong. Nah, rati tompo yo ya, baleni meneh daftar meneh. Jadi nggak iya no cerita wali, tapi syaratnya akeh mangan. Ismail iku yang gue Jadi ada wali syaratnya wah akeh mangan. Ismail iku melok partai iku. Nah, oh, jadi uang kon wakai nih bariku lesu tuh mangan sih apa? Oke. Bihila fiman halib berbeda berbeda nih uang kasro ingkang akeh apa aklu mangane iman bisa babi fiddati zikir sebab panase zikir. dulu menggorak mung ora bahaya apa kasratul akli. Di anak badul aulia korona saat ini sebagian pro pro wali utori kotu gumutai tori kaya poro wali ku kasrotul ada kayak mangan ya. Jadi malah iku wali anak badul aulia tori koturum kasrotul aku ya belen ini li anak badul <laughs> tidak awah li anak badul aulia tori koturum. Hmm, ya eh, belen ini mas li anak badul aulia tori koturum. Ya si ku melok iku ya. gula imun saya ngake rokok, ya, itu lagi mangan dia. Ya. <laughs> Orang ono kan sing akeh rokok e. sing ono apa? Mengansi. Sing jelas yang cuma mau Muawiyah. Muawiyah itu nak mangan sandekan itu untuk piro, untuk pitik piro. Pokoknya tore kau mangan apa tadi ya macam-macam. Kalau nanti ketemu kita eh, ayo untuk wali, wong wong lombu gedut ke wali kok gedut nih gue bisa. Kulo sangking saking nih pangeran wayem. Nah, ayammu terus lesu. <laughs> tak lesu terus mangan-mangan jadi lemu. Ada ah, dadi nak wong lemu nak menowo di anak badal tori tariqatuhum kasratul haq. Ya, Di surat surantin hidam itu ami krana cepete kahancure panganan piharo roti asari dikri kelan sebab panase bekase dikir. Faina rufaina dikro iku kanari kok geni-geni. Maksudnya Kaya geni iku padha-padha cepat bakar lemak. Maksudnya wong nak wiridane akeh mangane akeh ini sawo rapati gendut mereka terbakar lemaknya mereka hararatu asari tigri. Fi khilafi salat iklan berbedani sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku fainna asaraha atharaha mengka sak temene atau athare solawat. iku baridun wadi. Jadi nopo sepengiran pangeran damel e ngoten Jadi wong Wong yo nak maca la ilaha illallah ping akeh subhanallah iku efeke iku panas. Nah panas terus doyan mangan, to. Ya nak maca selawat akeh efeke pati panas. Jadi efeke selawat iku barit, efeke dikir iku harun. Tapi intinya pokoke oleh mangan akeh. Wis wae tengene ngono fa di anna ba'dal auliya tariqatuhum kasratul akli. Wis ngaji kowe apal lho, liyane ra apal lah pokoke kowe. <laughs> Dadi kula mulai ngaji nasoi ibad sampai nganti khatam sitok apal di anna ba'dal auliya Torikotuhum kasrotullah. Waman disabani wong kasura ku akeh pola mu dagingin man kasurat mung akeh ku sahabatu syahwat iman. Fala di mongko te perkara yufi kang iso mateni pola dia sahabat dan sahabat dua ya lagi yufi sahabat wal juwi lesu. Sing iso bunuh sahabat tentu lesu. Ya ya kau pas poso. Poso setengah cici jam loro mulai lesu itu tentu ora pati sahabat nasara wong ayu ora pati sahabat mereka lesu. Napa? Waman di sabani wong kasurat iku akeh apa sawatu sawate man kasurat mung akeh apa dulu dosane man nah, sawate akeh dosane akeh. Wa ya telati walati perkara wa ya tabiin dunub wa ya tabiin alati perkara. Tapi timbang bandingane ke hasad atau mon. masalah wong zaman akhir repot. Kadang iso tirakat mangane siti Sahabat sing terkait wong wedok sithik, tapi sahabat no wong berlebih berlebihan. Nah, timbang ngono sak mangan akeh wong apa ngono ae timbang ngene. Ya banyak itu. Mulane kalau kae Mbah Mun, kae Bapak iku atok santri iku sumuwe santri ya sak mangan angop timbang tirakat e cangkem elek. Tirakat dalail, misalnya tirakat malah bumi itu nek wong turu dasar kebo ora turu. Jadi pancen ngono pinter setan ngono nak wong koyo kowe ini kan gak wali, kon mangan mangan benangam ora turu. Ngono sing wali lagi daftar maksudnya. Lagi daftar itu jarang mangan, jarang turu tapi rawong Islam ngenyek Turah turu kaya kebu. Misalnya ya angel urip daftar. Mulane rasa daftar langsung mau kaina apa tariqatuhum hasil dolar. Di setan itu selalu mengincar beberapa dosa. Tapi paling berat itu dosa hasud ini. Ya. Hanya ada omongan mangan rahasud timbang tirakat tapi nopo hasud gue bahaya hasud itu bahaya karena Waman desa bani wong kasurat akeh usaha batu sahabat, teman kasurat dulu gue yau tidulin alat di perkorok tahjubu kang iso ngalang-alingi apa latihu ing wong anilahi taala sange Allah taala. Ya dosa iku sing marai dadi hijab antarane kowe ya Allah Subhanahu wa taala. desa pande wong surat akeh apa dunubu dosane man kok sama apa sapa buat ini man. Wong sing dosane akeh ini atus falam yakal mung ora nampa sapa man al mawaidha ing boro-boro nasihat. Pengerane dulu, kok dosa waket kandanya nunggunya donya pisan ora juga enak-enak digo orang apa kandanya. Lawaman disapane wong iku kosa atau sopol buat ini manugori komo tenggelam dikasih rok di di dunia yang dalam bonco boyone dunya wazina jalan bapak sedunya. Di desa melihat kurang Romila kurang istri korupsi bodoni wong macam-macam akhirnya loriko fi afati wesi nati. Wal makola asal isata asharo te makola kakambing telulas Iwan Sofyan Asawri rahimahullah Ini ni Imam safi Sofyan Allah Asori bin Sofyan wonten kali Sofyan Asori sampean Sofyan bin Uyainah sama-sama gurunya Imam Syafi'i. Anahu kola saat temen Sofyan Asori kok kola dawu Sofyan Asori. Tetes riyen wonten Madai bil kalau gak ada kita e kadang. Dulu itu pernah lama ada Madai bil Khomsah, ini ditambahi Sofyan apa? Asori nama Sofyan Asori. Terus ashabnya itu hilang. Ashab itu penggemar beliau itu hilang. Hilang itu maknanya orang terus no. Akhirnya mau jadi Madai bil Arba. Nanti bilang bawa saya ini karek Syafi'i, Mbak Maliki, Hanafi, Serapat ya, kan tentang ya. Hambali malah rondo teh. Cuma ada yang atas namakan Hambali ke Arab Saudi, mereka eh, pengak yang dikagumi mereka di Ibnu Taimiyah. Sing jari ini itu eh, identik ambek Madab no Hambali. Tapi sing jelas kata nanti sana di Syafi'i. Syafi'i terbanyak di Indonesia. Eh, Libya itu Hanafi yang banyak di Turki juga kebanyakan hal. Nah kita dalam banyak hal juga Hanafi kayak mbak-mbak santri saya, santri sarang itu semuanya dalam masalah jilbab itu Hanafi karena mengatakan apa? Semua badannya perempuan itu aurat kecuali wajah dan kefen. Paham ya? Itu madhab apa? Hanafi. Kalau madhab Syafi'i semuanya itu aurat kecuali pas sholat. Kalau pas sholat itu ada pengecualian wajah dan kafen. Kalau kholija sholat semuanya. Jadi cadaran mana bu? Ya orang mending hmm. Ya orang mending Nah, nah sekarang mangan yuk bu. Kan dan agak tadi. Ya Allah ibariki dari wali nganggo jalur wali gampang apa? Tori kotuhum kasrotul aku. Itu gue Wal maqala salisata asyaran Sufyan Asori rahimahu anna hukol Ikhtaro mile sop al fuqara pira-pira wong fakir. Mantu fakir iku ning kene alladzina wong akeh rodu kang ridho sapa alladzina fi fakir kan fakir. Fakir pilihan, fakir iku takdir. Orang arah dadi wali, ada orang yang fakir allah dina rodu bifakir Mereka memang memilih fakir misalnya suka ya mengamal lah ya ben fakir pokoknya di warisan akeh jamal lah ya ben fakir fakir keren apa? Karena pilihan Ya ono ulama bila fikir ya. Khamsan eng lima minas sifati saya berapa sifat al mahmudati kang den puji. Wa taro lan milih sebab nial pira-pira suke. Aladina tegese wong akeh ahab kang seneng lagi ladina alam wala ing pira-pira dunyo. Milih khamsan eng lima minas sifati saya berapa pira sifat al mahmud kang podo atau kang kritik atau kang celok, Wahtaro lan milih sapa al fuqara ukra prong fakir milih rohatan nafsi eng tenangi jiwa. Bahwa ismun di til insan wawaw tawi an-nafas iku ismun nama di insan insani maring konstruksi sebagian menurut saya ana unsur nafsu wafaro kotal kolbi lan negani ati eminan tikoli tegese saking berat karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa nabi Allahumma doa ini saat temen ingsun asalun yun ingsun kae panjenengan al aisyah ing penguripan ar-rafi ingkang luhur karena penguripan ingkang luhur itu tidak disandra materi, tidak disandra publik, tidak disandra apa saja. Tapi namun disandra ambek hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan yang arafi, sing mulia, sing tinggi. Sing cara baca saya ibu tentang sandra materinya, ya, hanya disandra oleh hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wal balalan ati al kang kosong, maksudnya kang lepas. Cara baca saya kosong lepas, maksud kami mikir Ya ternyata misalnya kalau mulang mulang ngeten iki, nak mulang ngeten iki cara hukum sosial kan di umat akeh, nak di umat akeh iso di manajemen, nak di manajemen dadi dhuwit, digawe gerakan ziarah wali songo eh, selisih pira. Engko panitiane ya terus gendut-gendut perkarane di Iku ya oleh ngono ya halal lah, tapi ya tetep ribet, no? Tapi nak kepengen tenang ya soalnya mulang perintahnya apa, ikhlas ya perintahnya Allah sing ngaji yo ya mergo ngaji perintah Allah ya wis iku jenenge ati lepas kowe ngaji yo ya golek ridane Allah ora kepengin tak perhatekno yo ya ora kepengin sowan ora kepengin ribet kula ya ora kepengin sampeyan sekuabe golek ridane Allah aman apa Umpama kayak ngamal ya boleh ridhani Allah, kalau ngamal boleh ridhani Allah itu namanya alkohol barrofi punya selera yang tinggi. Tentu zat tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang orientasinya kepada Allah berarti orientasinya kelas tinggi. Maka Allah Ar-Rafi dan sing agung. Allah Al-Ali dan sing luhur. Semua selera yang ke Allah berarti selera yang tinggi. Kita ini aku boleh ridani presiden, menteri ridani tonggo ridani makhluk. Berarti kita boleh selera makhluk. Bisa kamu bayangkan kan selera makhluk melihat mukbiro. Tapi kalau boleh ridani makhluk demi Allah ya berarti hakikatnya boleh ridani Misalnya dia binti senengi tonggo, mau be tonggo, binti senengi tonggo. Tapi orientasimu bi, nak disenengi, tidak sholat gam, paham. Kepen disenengi presiden, eh nak gak disenengi presiden, diajak apik gam. Nah, itu berarti hakikote neng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nak hakikote binti senengi presiden, binti duwe, binti proposal gampang, wah itu seramu, itu serabakar wali. Jadi KPU Allah somat. Allah itu tujuan utama. Yusmadu ilaihi fil hawa'i. Jadi dalam hidup kita KP fafiru allah semua menuju Allah. Kalau malah jadi misalnya kita seneng tonggo, disenangi tonggo. Tujuan itu mau sarana, nak disenangi, gampang ngajak ke api. Ah, paham gitu, ya? disenangi presiden, pejabat, dan mudah melaksanakan kebaikan. Itu berarti tujuannya Allah somat. Karena kita jadi wong sufi sing pintu, seraput diri be uang akhirnya tonggomu rasa seneng kafe. Lah kafe ngajak keapian ya rai, so itu rai sufi goblok ini apa? Menung kafe nabi gue simpatik, kafe nabi wong apa? Simpatik. Kafi marahmati minawahi lintalahum malakun tafadzon khalidul qalbi lan fatu min hawalik. Jadi kafe nabi gue simpatik. Ora terus sufi rambutnya gondrong rata wadus, kafe pangeran gak penting makhluk. Tapi bareng rokok itu colong ngamuk. <laughs> Lah ya rokok ora ya makhluk leblok goblok. Enggak hmm, ya, dibule dene ya, ora peduli wek toko, dia peduli wek rokok. Lah ya jajal lah itu ya, colong. Rokok di bola tuh colong. Makhluk ora penting dibule bareng rokok si colong bingung. Lah iku ayo makhluk le dul dul golek nganti ngono iku. Dasar wali amatir. <laughs> Ini ora wali. Mereka hadis itu mau mau kasrotul akhir. Ya orang orang kasroto kasrotul dukhon itu. Tadi cek mendingan apa? Kakean apa? Kakean mana? Ya si kue lakoni serasa daftar lihat jalur liat. so fa inna badal aulia li anna badal aulia tarikatuhum kasrot bulan balen sejak gendeng dhewe. <laughs> Wa ubu diata robbi lan wong fukara iku milih diperbudak pangeran maksudnya berstatus budak mau ambek Allah Subhanahu Kalau aku kowe kan gak bersatu budak ambek dhuwit, ya dibudak dhuwit, ya dibudak wong wedok, ya dibudak ambisi, dibudak cita-cita. Lah yo iya, nulis muji pangeran ora tau, bareng sekolah nganti doktor, profesor, engko ijek kurang apa engko sing kiai yo ngono. Di jamaah 15 kurang 20 kurang. Jamaah 15 sing dadekne kowe diridani pangeran wis cukup lah, lha agak-agak jamaah. Wili santri loro sing dadek nuridane pangeran perkara kanca jamaah, kanca apik ra wis cukup lha apa di santri akeh. Jadi kadang wong nuruti nafsu, santri akeh kan keren. Nah, Saja ini rata ngono di santri boleh ridane Allah sitok wis cukup gue kanca jamaah, kanca ngaji. Ditetir akeh yo karep-karepe ngono susu pangeran kabeh. Terus kalau nu seram mikir, sing ngaji apa orang seram mikir, sing ngaji ya di kepentingan gue kepengen dari dani Allah, pengen lebih suwargo. Aslinya gue kan ya maksud gue seneng aku. Aslinya gue ngaji bentuk suwargo, terus ngelawan kita dari lali guru deh, tak jamin. Aslinya ya digerakkan oleh keinginannya sen. Mana aku rapat yang ngerasa tanggung jawab, aku ngaji gue sekutu gue sambut, nak sowan sambut aja dari sobo demi aku, demi kepentingannya dewi. Gayane wae ya Aku ora mau buruh ngono. Maksudnya buruh iku kowe seneng aja, tapi ra iso maca terus buruh aku wis ngono. Mulane gajarane kata kula. Kula ni pelayan masyarakat tenan. Ana wong kepen bu swarga ya tak layani. Jadi mau kepen bu swarga ora roh carane. Lah carane ana ning kitab. Lha iku sing maca aku. Terus kowe nganggung bu swarga lah di gurune. <laughs> Wis malah enak ngono harus lali ini swarga yang aku mana suan terus sesar aku dira koper malah <laughs> salah repot malah aneh sedang dunia yang rasa suan ini swarga rasa ya apa suan bukan gue apa Wong swarga mending pikir eh, anak kecewa sadut cemplung nih <laughs> swarga mending pikir cek swarga riskan apa oh. Jadi kabeh wong digerakno kepentingane dhewe. Mulane ora sok ora usah sok ikhlas kabeh digerakno kepentingan. Tapi Allah iku malu. Enake di pangeran Allah kan Allah iku nopo malu. Jadi Allah wis pirsa. Wong ra wong ra jelas wis nemen pirsane. Dadi mulane pangeran niku nek ana wong kafir mlebu neraka ditakoki. Umpama kowe di isi ini isine apa no Aftadi min hadhin nar ya Rabbi akan saya tebus untuk nebus awakku songkon neraka. Napa? Lani lau anna apa eh, wong kafir itu eh, lau anna lagu mafil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau ya, tapi ketika eh, orang-orang kafir ditanya Allah andai kan kamu punya apa saja kamu siap untuk menebus diri kamu dari neraka mereka bilang andai kan saya punya dunia seisinya bahkan lipatannya itu wa mislahu ma'ahu napa masa lipatannya itu napa andai kan saya punya dunia dan isinya wa mislahu mahu dan lipatannya apa? Itu akan saya pakai nebus diri saya dari neraka. Jadi pangeran biye. Arab tu minka ahwana min dalik fa'abaita illa syirka. Sebetulnya untuk masuk surga itu saya hanya minta satu syarat, yaitu murah sekali. Yaitu Allah tusyrika bi sayan kamu tidak mensekutukan Jaya orang nemen murai swarga itu gampang jadi untuk melepas diri dari neraka itu cukup kamu tidak melakukan tasrek fil ibadah jadi nak apa ngaji ya sing ikhlas wae mulang ya sing ikhlas salat ya sing ikhlas ora usah neko-neko macam-macam kowe di akhlak karimah ya sing ikhlas terus jadi Allah itu hanya menuntut kita Allah tusyrika bi sayan tapi fa'abaita ila sirikah. tapi kamu tidak mau kecuali melakukan sirik. Ya sirik ono sing sirik akbar kok nyembah berhala nyembah Yesus itu jenis sirik akbar, ada sirik asghar setiap ngamal tidak hanya demi Allah tapi demi kepentingan makhluk. Lalu jenis sirik asghar. Tapi asghar kan iso gede nah jumlahnya akeh. Paham ya? Nah, Ibu yang angen-angen dewe itu ya iso gede wong jumlahnya. Akhirnya satu terus, nah tersinggung gitu. ya. <laughs> Nah, orang-orang waras itu milih obu diatar robi hanya mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua obu diatar robi lan milih keperbudakan namung ambek pangeran Allah ta'ala wa fatal hisab lan wong waras warasiku iku wong-wong apik iku milih ringane hisab ya omal masa yang dalam dina karena ada banyak materi kan gak banyak hi Ya, tapi mau, saya ini kakek wong Fokir, gak banyak materi tapi kakek dosa nih. Mungkin kasut ngerasani wong podo ah, ya dihisap dunia ini dihisap cangkeming, malah lor, <laughs> malah lor kafe, malah pun, malah lor kafe. Buat daru jatal ule akan wong wali wali ku milih derajat sing duhur fil jannati ing dalam swarga. Lah mun titik, waktara lan milih sapa lagi nih, pira suke milih taban nafsi ing repote awak lian anari. Krono saat temennya wong suge kula waktin ing dalam saben-saben waktu vivi mati lambaling dalam yitma idunya ya tadi ya kan, tapi kalau kue duwe dunya orientasi ben iso sedekah iso ngamal iso bangun masjid berarti hakikatnya kue ngitmai masjid cuma dengan cara ngumpul loh dunia tapi tetap nomor siji masjid jadi nah, gue bener ya kalau balen malik ya ono wong jadi pejabat niate biar ben otoritas ngelola kebaikan mergo duwe jabatan itu berarti hakikatnya senang kebaikan yang caranya dia harus jabat ada orang ingin bangun masjid caranya dia, dia mengumpulkan harta berarti hakikatnya sing disenangi bangun masjid bangun pondok tapi dengan cara ngumpul no harta ada kiai akhlaknya apa nah akhlaknya apa dicintai orang nah dicintai orang mengajak kepada Allah gampang lah nak menipu kabeh jam lebu fafiru ila tujuan utamanya menuju Allah Subhanahu Nah, tapi nak walian juga buruk. Niat sholat ben khusyuk, nak khusyuk darani wali, nggak sering salam template agak. Itu malah bahaya meneh menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya pokoknya ngocok dewe, wong gue ngaji ngocok. Ya Allah sabagian mana? aku nak sekali kasar nggak raimu ketoro dadi opo. Mulane rasa jajal. Tapi orang ngarang kasafai jajal ya ora apa-apa orang jadi yang penting tuh ikhlas mau nanti gue. Banyak sahabat yang kaya raya kayak Usman bin Affan, tapi tujuannya kaya raya ya untuk membackup up Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak sahabat yang kuotok kerengi ra karuan kaya Umar, justru kerengi itu supaya wong munafik gak macem-macem baik kanjeng Nabi. Ada yang lemah lembut kayak Abu Bakar supaya simpatik enggak uang ben seneng kanjeng Nabi. Semua itu gak masalah. Watak yang ada diri kita itu gak masalah semua. Asal dikelola secara soleh, ya asal dikelola Misalnya kue lagi lahir di watak temperamental, di watak ngamuan jotosan, ya pergunakan supaya musuh-musuh Allah takut. Ono sing di watak lemah lembut gunakan supaya simpatik mengajak ke kebaikan. Ono sing di watak kejuna nya nggak apa-apa dikumpul kan gue Allah subhanahu Ono sing milih fakir ya kono nang wiridan. Mus kadung fakir malah mentura tuh, lha malah aneh, fakir aneh. Paham ya? Jadi kabeh watak sing dikersano Allah ning kita itu semuanya baik asal dipergunakan ila Allah. Isne kul kullu ya'malu ala syakilati hukum aklamu biman wa ahda sabila. Kowe kabeh wong iku mesti akan bergerak sesuai garis sing ditetapkan oleh pengiran. Engkau soal kue takwa Allah piyambak yang menilai. Ya mau kayak Umar wataknya keras temperamental, tapi dia tahu mana yang jadi korban kerasnya dia yaitu orang-orang kafir harbi dan orang munafik. Maka kekerasan ini bah, bagus. Saking bagusnya sampai Allah apa kanji Nabi itu ngopi Allahumma aizal Islam di Umar karena kalau Islam gak ada Umar orang munafik ku mau luhur orang kafir ku mau luhur kan Umar gak temperamental maka tidak membahayakan musuh berarti apa temperamentalnya Umar itu positif karena untuk membahayakan musuh paham ya tapi nak temperamentalmu kan sing kena korbannya bojo anak <laughs> tonggo aduh ya iku parah you know. musuh rapi piye nih, bojo tewabok bariku banting piring ngene tempat kerja ngamuk ning ngerasan demo e, piye yo kabeh kok dadi nih, e. paham ya kok lemah lembut yo ya ngono kayak lemah lembut tapi keterusan mbek wong sing rugakno Islam yo ya lemah lembut tapi sopoy lemah lembut akhirnya gak iso no barenal haki wa penal batil padahal syaratnya barang hak walau kari hal kafirun walau kari hal mujrimun walau kari hal munafikun walau kari hal pokoknya ciri utama kebenaran wong kafir ono ora seneng ya ciri utama kebenaran ya wong kafir ono gak seneng Nah, padahal nak orang Islam lemah lembut banget, lemah gemuk ya, kira-kira musuh seneng tora, seneng mereka kena ditekak-tek, syarat syaratnya kebenaran ya. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Sesuatu yang dibenci orang apa? Kafir. dileng yang mulai ngaji be ulama dan roh. Jadi, tapi kalau misalnya kamu milih simpatik, misalnya ada kamu hidup bertetangga sama orang Kristen atau orang kafir, yang situ lomo kue lomo. Karena kalau situ lomo kue gak lomo berarti kok kalah pengaruh. Nak kalah kemaruh, potensi perjuangan kamu kan? kalah. Lah kue lomo demi ini, kue lomo ila taala menuju Allah Subhanahu dan menang simpatik tapi bukan untuk dunia kita tapi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Soale kabeh nama amal nama Biniat faman kana hijratuhu ila wahi wa rasulih ya fa hijratuhu ila wahi wa rasulih. Orang yang dalam hidupnya orientasinya hijrah pada Allah dan Rasul, maka hakikatnya hijrah pada Allah dan hijrah ini nabi ya. Jadi hijrah bahasa modern itu mana nih karu karuan bobo ono ono itu e nya Terus tahu di Di di anahu kulla waktin fi ambal wa syughlal kolbi lan ribete ati fi tafkiril ambal yang dalam mikir dunia. Wa budi atat dunia lan diperbudak dunia. Paman mongkoti te sabane wong ahabba seneng sopo man se ane fa wa mongkoti man abdul budak ese. Seneng sesuatu harus siap diperbudak sesuatu itu. Kok gue seneng HP. Wangi dulu gula iya gue HP. Nak rona HP bawing. Orang gue tas bel gue ngerti terus no. Gak HP bingung. orang sani bingung dia, liya ya kowe iku maksude. <laughs> Seneng ngamuk mikir wong liya. Ya jare kowe lunga lali gak batas bae terus terusno. Ya jawab. Nah, lunga lali HP. Balik, pokoknya kau ada yang hilang. Ya Allah, ngomong arah bakat wali. Kulo iku nak turu niku nak ra nyekel tasbih aku bingung. Nah, gue malah tenang ae. Kulo malah seneng wiridan nak turu. Karena pas melek gue sering pikiran terus kan, apa turu kan rawan lari. Nah gue sampai <laughs> turu ya lali, mulai ya lali, <clears throat> serempet. <clears throat> Jadi makanya saya pernah diskusi tentang kemusyrikan. Di rumah tenan. Eh, banyak orang yang menuduh seseorang menjadi sirik karena punya ake, punya keris, punya jimat Jadi ini. Karena misalnya wong kejawen, lu mau gak marem nak ragu gimbulan, jadi lu mau gak gue keris nago sastra, aku gak lego. Ono <laughs> sing jimat itu kiswah Ka'bah, ono sing ake pengasian macam-macam, nak gak gowo iku gak lego. Lalu itu berarti bergantung makhluk. Terus ada kubu sebelah, ngono itu dianggap sirik. Tak takoi. Eh, anda siap dengan logika itu ya siap Gus. Terus tak tanya, maknanya akhir itu apa? Ya karena percaya makhluk. Keris ya percaya makhluk. Berarti wong kota sirik kabe, karena merasa lu mau gak nyaman kalau gak bawa HP. Kenapa yang bawa, yang begitu tidak jarani sirik, sing gak nyaman gak goji mat darani? Mau alasannya gak nyaman. Mereka itu kan gak nyaman ke Papua kalau gak bawa keris. Berarti kan percaya sama keris. Terus <clears throat> Belanda kalau ke Papua gak bawa ATM, gak bawa HP itu nyaman ndak ndak itu kan namanya percaya sama makhluk kenapa itu ndak sirik meneng ya jadi wong ora usah ngukumi wong liya no nak nih percaya jimat itu sirik percaya adik sirik atas nama apa coba percaya sama makhluk Lalu percaya gak BHP BHP percaya kan kenapa itu gak tersangka jadi sirik gitu Mulane ra usah ngukumi wong liya, tapi kowe ora terus muni muni nak ono gak sirik yo ya aja iso wae cara pangeran sirik tenan. Nyatane tasbih karek kira piye nak Nah, terus piye istighfar wae itu bahwa kita banyak kesalahan. Hubungannya kita sama Allah Subhanahu taala itu banyak apa? Tak tak warai ngakali setan dan itu mesti bener. Caranya ini, darah ini HP ku nikmatullah. Pastikan HP itu berstatus nikmatullah tak balenya ya. Kayak kepengen jadi wali. Latihan anak wali ya, amatir amatir sih, tapi tak latihan. Ya. Pastikan status HP Anda itu Allah, nikmat Allah yang diberikan ke kita, dianugerahkan ke kita. Kita bisa menghubungi istri dari jauh, bisa menghubungi anak dari jauh. Contohnya juga hubungi demenan kok contoh maksiat itu. <laughs> Paham ya? Pastikan status HP itu namanya apa? Nikmat Allah. Lah kita lu gak nyaman karena ada nikmat Allah yang tertinggal. Lah itu berarti rodok pali paham ya tak warai lu bocah diwarai ora bakat wali yo diwarai ya jadi paham ya lah bojo statusnya nek matu kowe ora iso turu nak bareng <laughs> ya terus nol tapi sekali ngamuk pastikan ini bara uang <laughs> ujiannya pangeran maka jangan dekat-dekat <laughs> paham ya jadi nak pas ngamuk itu statusnya ada buah maka jangan dekat-dekat Alam. Ojo kali-kali sibuk tak Bojo pas ngamuk statusnya ada buah. Maka jangan dekat-dekat. Ada Ojo bojo bojo ora ojo. Senane nyinggung wong. Tapi bojo pas sampai statusnya nikmatullah, maka berdekat-dekatlah dengan nikmatullah. Ya HP adalah nikmat Allah yang dianugerahkan ke kita di zaman akhir. Sehingga kita butuh nikmat Allah kapan saja. Lah ibu pangeran maklumi. Jadi nah HP mu ya Allah nikmat kula sing gal kare ini buat ada yang nggak lengkap. Tapi nak kamu wah Gusti kalau gak ada HP saya tersesat nelpon siapa? Berarti kebatasi rahmati Allah. Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan keluar tapi kamu batasi rahmatnya Allah. Kalau nggak ada HP, ya, kalau gini-gini bisa apa? Di kota kalau ketinggalan saya bisa apa? Berarti gue batasi ya Allah tidak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan. HP, wah itu sirik. Nah, cuma aku kan gak kiai sing gampang nyirik wong, tapi itu potensi masalah. Itu secara tauhid itu potensi betul. Cuma selama ini yang potensi kena korban sirik kan tadi mau ake keres apa jimat apa nih? <laughs> provokator. <laughs> Tapi yang jelas itu konstruksinya gitu. Kalau kita percaya itu karena makhluk, kenapa yang percaya HP tidak berstatus? Karena sama-sama apa? Makhluk. Sama-sama apa? Makhluk. Melani ngaji, ben kira duduk perkara Jadi ya tak ini betul pasti benar karena ini saya punya hadisnya. Meskipun hadisnya tidak tentang HP, tapi maknanya sama. HP itu pastikan statusnya nikmatullah kita makan pastikan status makanan itu nikmat tua. sehingga kita kalau kerja tidak nyaman kalau tidak sarapan nah, anggap saja mencari pekerjaan nikmat tua ditopang oleh nikmat tua yang bernama sarapan syukur-syukur yang ditopang bucu sing nyambut pas gue berangkat tapi itu enggak enggak lazim biasanya <laughs> nah, kebaikannya nunggu ayah gaji ya kan itu bujumu maksudnya berapa kan Mergo saya kenapa memastikan ini benar karena ada nabi yang modelnya gitu. Dulu Nabi Ayub itu kaya raya. Sebelum diuji itu kan dia kaya raya. berduji juga akhirnya kaya raya lagi. Walhasil ketika beliau dikasih kekayaan yang melimpah, ambek pangeran dites. Nabi Ayub itu sudah kaya raya. Ya saya ulang lagi, beliau itu kaya raya, terus diuji miskin kembali kaya raya lagi. Walhasil ketika dia wiridan di kamar, eh, ada walang mas, belalang mas. Pangeran itu nanti ngetes. Duli mau ngetes bahwa terserah bahasa. Walang itu terbang, bukan Abu Dawud dikejar. Dikejar tambah jauh tambah wakil. Wakil Nabi Dawud uang suke, nabi badan. Disai sakanan, kanan sak kiri. Wae wae wae hasil nanti ngimbang. limbah. Abu pangeran digojlok. Kowe ku nabi dunia mulai akeh ora ngono kok kumpul kumpul no Maksudnya itu dunia mulai akeh roh gitu saja kok masih kamu kumpulkan gitu. Jawabnya lucu. Ya Robbi wa ma yasba umir rahmatika. Sing iso warak sange rahmate jenengan ku sinten. Padahal tak warai kedonyan sing islami. Tak wis apik lah dadi rai-raimu dijak wali ninggal donya kan gak iso ngono. Oh, tak diwarai ora gelem. Oh, gelem ora? Gelem ya? ya alhamdulillah. Rai-rai ini Jawa wali tinggal dunia ragilum tuh masuk gue. Ya? Berarti nak bocor rahmatawi pangeran, nak papat berarti di rahmat rohin. <laughs> Tapi nak ngamuk kafe di adab. berarti dikepung adab. <laughs> berarti pas ape ya dikepung rahmat, pas ngamuk dikepung orang umumnya orang ada papat oh. Enggak udah bego ya antara nih kadang dikepung rahmat, kadang dikepung ada, maka berdamilah dengan keadaan. <laughs> ya tak warai ya. Jadi tak warai nah, ya. Pokoknya pastikan HP ku berstatus rahmatullah atau nikmati Allah. Sarapan status statusnya kayak kelambi. Kue aku pengen syukur kayak aku latih. Misalnya sarong lah barang sepele. Nih sarong itu. Tapi kue nak niru wali-wali. Nganggu sarong alhamdulillahilladzi kasani walau sya'ala a'roni Kira ora rasane dadi wali, iku mari kurang ajar tenan hatimu, mulai tobat tobat. Lho ora aku ira ngamuk, ngamuk tenan ora semua ngamuk ngamuk tenan. Wong nganggo sarung mesti ra iso syukur sak gunung Uhud, sak gunung Merapi lah, misalnya Jawa, Uhud kaduan Merapi Merapi. Umpama wong koyo wali-wali nganggo sarung syukur entek. Kayak apa malunya kita kalau makku telanjang? Dan itu hanya diselamatkan oleh sehelai sarung. Kue rade alpat ora izin, kue gak dua Innova ora izin, tapi kue gak sarungan. Izin. Malah nih kena sarungan ya Allah alhamdulillahilladzi kasani wa ala aroni. Matur nuwun Gusti jangan maringi kulo pakaian kalau ndak kulo nu telanjang bulat. Betapa malunya ustaz telanjang bulat. <laughs> Kue kurang urusan itu diwali. akhirnya akhire sarungan ya anggar sarungan celana anggar celana koyo ora ono nikmat. Nikmat yo ya duwe. Mulane kok kurang ajar. Mulane duwe malu kok daftar sama dadi wali ora iso perkara niku tekeni jek ngene iku. Wis rasa tersinggung biasa wae. Bocah goblok ngene ngono iku biasa asal usule iku anake sapa iku. Kok malah nyalon bapake matur sampeyan. Ya saiki ayo ya, ya. nek mate Alphard mbek katokan Duwerti. Duwerti ayo ya, katok mbek Alphard. Katok. Kowe eh, milih di apa tak dek kado? Dari ya bantah. Lalu ya misalnya tapi uang di apa ke sisi toko iso toko kado berarti nek mati lupa apa bergantung. <laughs> Tetap menang kado. Oh, ya paham ya. Wes paham. Nah, yo ya tak daftar wes paham ya. Ya wali dede anak, ya wali amatir, ya, ini minimal dia anak wedok, ya wali nikah. Terus ya, abdi er jadi wali kau sabil diri, para kalau kau bakat. Ya wali-wali apa? Dede anak, ya, wali murid, wali apa? Wali nikah. Nah wali amri malah jadi pejabat barang malah angel nih. Jadi tak warai yo. nih kula niku syukur sakit ngaji nih syukur. Kula matur nuwun pangeran saged mulang. Ora krana kula pengen dadi mulya, mboten penting kula mulya ora. Kula ngebis piyambak iki biasa. Kula nganti saiki biasa ngedusi anak kula. Iya anak kalau latihan sepeda ontel ya tak latihan mbak. Saya itu membiasakan hidup awam. Bojo kalau kalau kandang. Di ayo urip awam nganti mati. Guling-gilingan aku kue jadi kiai kok ikhlas. Anak kalau ini buatan sombong. Anak saya itu minta uang saya di atas 200, nunggu saya setelah dari Jogja. Kalau tak koyok uang awam. Semuanya standar awam. Anak kalau latihan ontel itu tak latihan di lapangan karena saya ingin umpama ora di santri, pengaruh satu tetap mencintai Allah dan Rasul. Jangan sampai suatu saat mungkin saya sudah tidak punya pengaruh, kemudian saya tidak mencintai Rasulullah, Alhamdulillah, saya tidak akan sebenarnya. Makanya saya tidak akan mencintai umat saya atas nama saya. Tapi saya akan mencintai mereka karena mencintai mereka mencintai Allah dan Rasul. Tak latih. Saya sampai sekarang biasa ngerti. Jadi membayang rasa di daerah wong nyaman, anak-anakku ya tak latih seperti itu. Kalau nanti biasa nanti sana mangan anakku lo terus sisa-sisa Bukan karena sok merakyat anda. Saya ingin melatih bahwa suatu saat kalau kita tidak punya santri atau tetap punya santri, saya tetap merasa hidup itu sendiri. Sehingga kemuliaan saya orang tak gantung non fasilitas publik, tapi yang mencintai Allah dan Rasul Taat harus dilawan. Nafsu itu harus dilawan. Itu biasa kadang kalau mulang tentang situ kiri itu ngebet tentang Di hari ngantas ngantos subis kadang dua jam lagi baru jalan karena kadang misalnya sampai sana itu setengah tiga dini hari Ya santai mawon sekarang. Bukan karena saya sufi, ndak ya saya itu ingin melatih bahwa hidup itu maaf wa billah. Tapi gue nak bakat ngono ora usah jajal. karena kita ya tetap perhati perhatian pangeran karena ya mau gaya-gaya nantok. kan gue raison aku niru Gus Babin ben gue gue kowe kowe ora usah bawa perparah ngono maksudnya gue usah bawa perparah mbek ngono maksudnya Aten aslinya kan wis ora Orang mulia, jadi orang samakso menghinakan diri. Orang itu harus melatih diri, betul. Istri saya itu orang Jawa Timur, biasa mulia lah. keluarga kiai, tapi tak latih. Jadi dia mau, tak jam merantau di Jogja, Karena tadi, itu makanya uniknya Rasulullah, beliau mimpin ya mau, karena manfaatin yang umat. Umatnya ribuan, tapi Nabi sekali di dalam. Wayah, apa, wayar kausau saubah, wayah libu, syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bisirotin saya kadang nyapu piyamba, kadang bajunya suwek dijahit. Saya sampai sekarang masih punya dom dan benang, kadang-kadang sarung pulau di pulau jahit piyamba. Tapi berkali-kali saya juga minta tolong santri, karena itu teman saya. Jadi ya ojo sok sufi, aku ya biasa aja tolong santri, ya tolong mbak-mbak jahit lambi, tapi ya berkali-kali saya jahit sendiri. Gue iling-ilingan, nah kalau kita punya umat, itu kakek umatnya Allah Subhanahu Ojo kowe jadi kiai Santri rangit mai kiai santri opo. Lunga ora didarah terus iku kiai lu lunga di Berno, kuat, Lha iku kowe bergantung makhluk lha dol dol. Jari kiai nyarano ikhlas kok urip ra didarah santri bingung. Berarti kan bergantung makhluk. Lalu terus lah iya kan ya repot. Mulane teh ikhlas tuh Diri kita, nafsu kita harus kita lawan sekuat-kuatnya. Lalu kalau nunggu rilek, urip nunggu rilek karena tadi bayang. Tapi ya wow, Nah ono jamaah ngaji, kok kabeh orang yang dipilih opo untuk boleh ilmu ini opo harus kamu bantu. Eh, ikhya itu yang diceritakan itu Nabi Dawud di Dawud pangeran ya Dawud Ida ro'aita li taliban fakun nahu khodiman Itu hadis yang saya pegang bro. Ya ilang-ilang Ya Dawud Ida roe tali Ida taliban fakun lahu khodiman Kena ketemu wong sing golek ya aku, maksudnya kaya kowe kepengen ngaji, kepengen pinter agomo, Fakun lahu khodiman, maka posisikan kamu sebagai khodim. Khodim itu pelayan. Kayak kalian kan ingin ngaji. bang ya? ingin ngaji, tapi ra iso maca. Nah, itu aku mburohno no kue Itu makanya ulama-ulama menamakan diri apa? Khodimul ilm. Said Muhammad Sa'alimi ngono menamakan dirinya apa? Khodimul ilmi. Neng kartu nama nih bapak, itu bapak bikin kartu nama sendiri, jelas bapak sendiri yang bikin. Itu ya khodimul mahad. Semua kiai menamakan dirinya khodim. Itu karena berdasar hati apa? Ya Dawud idha Roay li taliban fakun lahu khodiman. Kalau kamu melihat orang mencari saya, kata Allah mencari saya artinya apa? Mencari agamanya Allah fakun lahu khodiman. Maka layani mereka. Jadi kalau kulo ini buruh nato sampai sampai pengen ngaji tapi nakalan mau mau mau, mikir dewe, mau maknani dewe, anut ah, gus bangun nggak mau nakalan maksudnya. Ya, tapi ada nakalan di bangku wocok dewe, <laughs> mana nih dewe malah kita pe ya sambat bapak Noah. kita bawa cok kue kira-kira nangis loh. Oh nangis. Misalnya man bawa cermin dari kita, dari kita, ya Allah kalau niki man buatan min. Mau kita oleh sambat diwajah kiki goblok nangis. Mila dia kan roh nah awak ikut man, jadi diwajah. Ya Allah kalau niki man buatan Enti eh, bangono tak burono tak wacano. Jadi aku buruk kue, tapi buruk apa nih? Aku lapor buruh kue. Dilahi no buruk kue. Ya apa lo ngaku ya? Ida roe tali taliban fakun lahu khodiman Dawud. Padahal Dawud itu rojo. Tapi apa yang dilakukan Nabi Dawud? Nabi Dawud itu rojo mau gaya dong. Dia punya kerajaan begitu orientasinya supaya menguasai Betul Maqdis. Diwaris oleh anaknya jenenge Sulaiman. Dia mau jadi raja karena ingin menguasai perpolitikan di Palestina supaya ingin bangun Baitul Maqdis. Tapi dia kira Abid Nabi Daud, penggaweannya gawe keranjang. Istana seperti itu di gaya keranjang dan dia nggak pernah makan kecuali keranjang kupayu. Jadi nak rong dino ra raja rajane ramangan. <laughs> siapa yang nggak ngerti Nabi Daud? Rasulullah nak muji sudut langit. Api-api pakanan itu Nabi Daud, api-api poso ya poso Dawud. Nabi Dawud itu layak kulu mingkas kasbia. Tidak pernah makan kecuali hasil pekerjaan. Padahal seorang raja. Iso nganggo anggaran. Nah kadang uang nyerita anak Nabi Dawud mau raja neto. Akhirnya apa? Dia bisa membangun masjid Palestina, masjid Aqsa semewa itu. Nabi Sulaiman bisa membangun masjid apa? Aqsa semewa itu, murah murasok bidhab. Dulu itu bertatakan emas. Sedurungnya diserang Herbuket Nezer. Jadi dana jadi raja mau gaya gaya nanto dari so ngelola agama ini punya syauka, agama ini punya kekuatan. Tapi sekali pulang sebagai pribadi, mak keranjangnya gak payu, kan, gak mana. Jadi kalau kulon mulang di umat kata ini mau gaya gaya nanto dan uang ngaji be ahli ini. Manar diwaca min iku sikut tok. Nah, aku sekali mulai tengok mah, ada takut ibu cukup pulang nanti sini saniki biasa, nyapu biasa, be anak-anak pulau kita ya tak didik awam itu loh TV sinetron Banggung Darmo Wopo yang lucu-lucu, kadang yang loh pemburu hantu sing aneh-aneh itu Kata Kadang Wah, aku buat TV sana sing aneh, gak aneh rata loh, pokoknya sing kadang gelok double adab, pokoknya adab. <laughs> aku yang mendingnya adalah adab wes lorok ada double adab. Tapi aku dulu delok yang tahu hatam mungkin rokok ya kowe, ngentai ini endingnya ya orang kowe delok agar lucu tak tinggal, pokoknya gentina, pokoknya sing -gitu. Pokoknya mereka aku seneng, seneng yuk. Ya Allah, kaulah ini jenengan macam. <laughs> Ada hantu cari makhluk gaib kok disoting. gaib mana ra kena didelok, mana maknane didelok. Lah barang tanafi, barang para toko. Tapi tapi jenengan rahmati jembar ngono yo bahayu ya bayu Jadi kalau nanti para nih Gus. Ada Gus alim dolan yo Pas kalau dulu TV. saja aja delok Gus malah TV. Lho jenengan ngalim ngono TV. Delok rahmate pangeran itu pangeran cek api <laughs> ane mergawe ngono ya kok bayi. Terus dari aku gak seneng delok ngono niku. Mari khurafat mari. Eh sedina ora seneng ya mulai awal aku tak terus oleh ku delok. <laughs> Akhirnya malah delok. Malah delok terus iya tak nangen wis pangeran api ane ya kiai urip sing golek ngono ya urip lha sebagainya. Jadi pengiran bener saya, pengiran itu jelas tenan, sapi antenan. Wong lah jelas ya urip, makelaran dulu. Kalau di bulan malam nak setu, setu itu mereka pasar sapi. Kalau sering mereka, zaman anak kalau dari sekolah mesti tiap setu mereka. Tadi anak kalau kasih jsd tapi anak kalau kuabe itu seneng tentang pasar. Gara-gara anggar sedurungi sekolah mesti tak jateng pasar. Nanti tadi kita ini udah sekolah kpu pusing. Ngaca rogan ngudaran anak <laughs> malah musibah dong. Terus terkenal, Gus senangin pasar be anak ya. Misalnya saya anak udah sekolah wah susah. Ya. Akan orang pasaran nih, pasaran kau nih. Dulu uang tukang bodoh nih seneng. Padahal nggak kau coba Jadi mau pasar nih mau nggak duit lima ratus ribu. Kadang mau ratus ribu. Kok nambah mbah tua gue pedete, mbah mau lugu Jadi Jenengan sapi ini betul piro? Pokoke 8 juta. Wong di lugu nang warung kopi terus dikon ngopi dilebok nong pasar nak payu sandiwure yo sepuluh juta sebaik kayak iwalong juta berarti dia berarti bro orang juta nak orang angkat hitung juta gak angkat bah mau dibalik nong bah dia mau rugi mangga ibu bayar di kopi <laughs> katanya kita kok bah gus mau haram tora Haram cewek orang bisa lakon. Lah aku mendingin aku aja nek pengen ngamuk kue tapi pilih ya Gus. Kiai wis seorang larang ini terus pilih jadi orang tamu wis singgung kula. Maksudnya kula ini wis rakyat, kiai larang ini iku mangan apa. jadi jadi cara kula amuk jenengan ono kiai udah butuh ini malah repot. jadi orang diamuk wis ngomong sik. Repot butuh ngene ngene. Eh, Bang ya tak kai. Gitu. Kadang terus tak sanggup nih, kan? anak anakmu. Nyanyi wah, aku muni Kalau nanti tanggal loro, loro bodoh, nggih bodoh ini, loro bodoh. Kalau nak termasuk jari wong akeh, kalau termasuk kayak gede jari wong akeh, tapi kalau seram mikir, tanggal loro poso, betul loro betul aja. wisu kalau tempat pasar, tempat pasar keragam, nabi anak kulo, tas tasbih, ambil mila, lengkap menomal, buat motor kali. Kalau sering motoran kalian ambil anak kulo, Kulo ambek anak kulo sing alit terus anak kulo Hasan kan masakin Mbak Mut. Lha iku tanggal loro iku sono bakal piye? Nangis gue, ya Allah, wong nak ra ibu iku tanggal loro gue dari rezeki. Oto duit satu tuku ya kulo. Wong ngerti kulo. Pinten-pinten iki. Niku mon wis niki kalau tes ubi kudu dicok wis tak tuku gue, Dari aku malah pinten dipakai apa? <laughs> Ya harus eh, dipakai pelajaran. <laughs> Anak gue mau si ya, yang gede nih dipakai belajar orang tuh kalau gak kita keluru itu wes apa wes golek duit malah cara aku kiai badannya jauh suwe suwe banyak menghambat pasar <laughs> Lho terus nang takoki wong naruhan ro kabeh. Bodo ning mau esok tanggal 1 mek malam loro baru iku Awas ada suami isu enak kamu nih. teng kula niku anggere bodo tangga-tangga iku sowan kula niku Id sampai malam loro. baru iku tanggal loro sudah sungkan. Kecuali sing kebetulan yang Malaysia bu bodoh kudu sedina. sesok sing kerja sesok kerja. Aneh-aneh bodoh suwi suwi. Sing kiai ya enak, sing ra kiai. ngurus rezekine wong akeh mergo pengalaman mau. Tanggal loro sono bakal beda. Gue apa pak? Yo gue pelajaran lagi ini kok. Aku nah, loh sang terus ya, aku termasuk rapi fakir nih di dia ya, sanggup. Mulan cara kalau kiai kiai juga ya tuh mikir, nah kadang malah bangga tamu desa ulan. Kalau termasuk kiai gede jadi mau tamu kalau gak ada, tapi kalau kita orang Apa ya cara-cara gak penting seperti itu sak kadari ya. Butuh di dewa dewa no, kalau nurah cocok. Api-api ibadah itu kerja, jadi Nabi api-api kerja itu kasbur rojul Orang biar tetap kerja sesuai kemampuan masing. Dan itu abdul ibadah, ibadah terbaik. Wah, ibadah terbaik untuk tamu ora ono. Ya termasuk kebaikan, tapi api-api ibadah kasbur rojil tolak tolabul halal. Jadi saya ulang lagi, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman punya otoritas seperti itu, semuanya itu mau demi agama. Ketika kembali ke rumah, ini tidak makan kecuali mingkasbi ya gimana Dewi Kanji Nabi, bi Abdul To'am, To'amu Dawud, layakulu ilamin To'ami yati. Abdul Siam, Yosiamu, ya Dawud, yakulu yaum, yaftiru yauman, wayasumu Ya, saya tahu itu ya Mbah Mun. Mbah Mun itu kayak apa kekuasaannya, pengaruhnya. Sekali ini dalam. Itu yang beliau makan ya duit hasil ke warung. Saya sering nemani makan beliau ya. Nganggu pecel ke warung, warung sih didalamnya nanti santri Kayak apa sederhana? Bapak pulau lagi ngoten. Kayak apa besarnya bapak saya? Sekali ini dalam juga uang alam. Orang-orang itu. Tapi mereka tetap mau kekuasaan karena untuk menopang jalannya aku. Aku. Gue agak rasanya jadi wali. Mana juga cangkeman. Tekem lho marani, utuk utuk lo lho marani. gue nak jadi gede itu gue Kowe ora sana jadi kiai. Aku cuma sudah mulai cilik mana mana Nabi Dawud seperti itu, itu mau gaya-gayaan tok jadi rojo. Gue ngelola masjid Aqsa bin otoritas kekafiran kalah bin otoritas ke Tapi sekali pulang itu takok, cara saya ini keranjang haus, haus sunnah dia itu apa itu uh, apa itu penganyam. Mana gak kepayon ya orang mana? Mana cara kula kok urip zaman niku, masyarakat tak embargo ratu ben kuwak kok rajane ramangan seminggu. <laughs> cara kula kok pas iku urip, tapi tak buli yo. Sing apa? Anyamane lebih tahu tak kon ora kepayon kok seminggu ben rajane apa? Ora mangan. my komas, masjide komas tapi apa? Ben kuwak kok. Jebule ra kapok om Nabi tenang wae. <laughs> Iku Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman nak mau masjid kan, iku dikawal pasukannya. Mak pasukannya ora tiba manusia toh jin manuk. Wes wataira mahsyura, wes wae ku wabe ngawal. Iku nak mau masjid iku terus lungguh mojok ketek golek sing wong paling fakir. Bareng terus mendingan, ini, miskinun yujali su miskina. Saya podo-podo melarat ada jagungan ya. <laughs> Miskinun yujali su miskina. Nah, ayo podo kiri ini jagungan. Kamu tidak bisa mengatakan Nabi Sulaiman kaya. Dia tahu betul semua itu milik Allah. Taman tadi kita beda ya. Misalnya saya buruh, Dengerin ya, saya ini buruh, Jaga gudangnya Cino atau gudangnya Wong Suge. Di situ ada alpat, ada beras pintal-pintalan, tontonan, ada kacang tontonan. Saya pernah merasa kaya enggak meskipun di sekelilingi beras tontonan. Saya buruh, Enggak kan? Karena saya menyaksikan betul kalau itu udah milik saya. Seorang lagi, saya menyaksikan betul kalau itu udah milik Nah semua nabi itu menyaksikan betul kalau itu tidak miliknya, itu milik Allah Subhanahu. Kayak apa mereka merasa hamba? yang kira kau lo merkutak melek itu. Sehingga sering merasa ini milik saya, milik saya. Bayangkan nabi itu kan tidak pernah punya utak elek. Saya ulang lagi ya, saya ini bersaksi betul kalau semua itu milik majikan saya. Karena saya hanya penjaga gudang. Padahal kesaksian Nabi kalau itu milik Allah lebih tinggi ketimbang kesaksian seorang budak penjaga gudang. Paham ya? Karena hmm. Nabi semuanya kasuf, semuanya muka. Kok Nabi Sulaiman tahu ngerasa di duit itu tahu betul itu milik Allah. Paham ya? Koyok penjaga gudang merasa miskin mergo milik. Kenapa? Karena tahu betul. Nah kalau alasannya tahu betul, Nabi ya sangat tahu betul kalau itu milik Allah. Nah tentu di bawah Nabi itu ada ulama, al ulama warasadun Iya, Terus di bawah ulama, maklar maklar kok gue ini bebo niru tapi ratau kasih lah. Ya. <laughs> Ya wes makom ya semua apa? Ibu-ibu niru wes cukup. mereka mantas sabda di komen komen wes cukup rasa niru tenanan apa? Jadi nopo ya? Mun ajaran ngandel kula, pokoke nih wanda tuh lama Ya lama sing tenanan, tenanan itu ya pokoke eh, sing punya rujukan. coba perkara mati akeh terus penampilannya oke, mbak ulama itu. doa ya, ke atas penting jaga nopo penampilan omongannya hati-hati ben terkenal sopan ya, masih hati-hati nak kue roh hukum terkeliru lu ngawur jadi hukum ora perlu hati-hati nggak sesuai Allah Rasul ya hukum kalau hati-hati nak macane keliru apa apa mau tetap raiso itu <laughs> gak ada orang ngomong hati-hati Niki yang mati, anak Elanang BW itu seperti sebagai podo-podo-podo anak bar saya gayane hati-hati tetap keliru. Ya orang ono ini guna darwah warisan jadi dakari misuh hadil. Misalnya, no, no. kalau ada gunane, hati-hati itu rano guna gunane. Nah, kalau ada ilmu ini rano ada gunane. itu harus berdasar nama. Wa syuhlal qalbi fi tafriq eh, wa ubudiyatad dunya faman ahabba syai'an fa wa abdu wa syiddatal hisab lan wong iku mestine menghindari wedi hisab tapi wong sugih malah nantang hisab tapi wong sugih sing tidak positif sing ora li khidmatit din untuk ngitmai aku bisa babil amali lan sebabe biro-biro dunya Wa man disabani wong bisa iku den tenani sapa man api sapa ing hisab. Nah cara Jawa diperdi-perdi. Udziba mongko mesti disiksa sapa man. Orang yang dalam proses hisabnya kok dingel tinggal pangeran iku serawan kena a. Ada. Mergo pangeran ambek kekasih iku mau ditekot tok, misale diceluk. Zet. Kita Allah seneng wis. Oh, ngono bar. Iku jenenge hisabe yasira napa? Hisabe yasira. Mulane nak pas hisabe ngono wajah Rabbi hasibni Siapa ya siro. Jadi misalnya saya diutang Z, terus diaudit oleh malaikat. Pas malaikat itu detail. Kue tahu mangan, mangan konti. Misalnya manganis kok halal bener untuk apa? Barang warat jubli buturu. Berarti mangan mau no. Jadi setelah lolos makan itu dari apa? Masih ada pertanyaan untuk apa? Lah sing terus alamat alamat rokok pokoknya nggak diaudit audit nganti detail-detail itu. Tapi nek kekasih pangeran, Z, maju. Ning donya ya apa? Nggih, nyeksa rahmate jenengan. Swarga baru selesai, you know, selesai. Eh, saman, oh. Nah, tapi wong kok nuki sal hisab mel gak mesti uzi bawa. Rawanti semlane kan di mana apa? Robi hasibni siapa ya siram kufa saufa yuhasabu hisabai ya sirat sesuai yang qalibu ila ahli masrura. Terus ketika apa yang Bu kau be pangeran dipertontonkan. Bojone sing kono anak ini. Kau dari pangeran itu saking nawali ini. Suarga suwargane bapak di didhisikno anak. Dan pas mlebu swarga seorang seorang lingah-lingah. Lah nek misalnya anak yang orang kono kan lingah-lingah anak kau yang Tapi kriting. kau <laughs> kono kau anak bujune. dadi semuanya tenang. Alhamdulillah sudah lolos. Tapi ada lolos lagi karena bapak ya cuma tadi dipercepat gue nyambut bapak. Padahal ngamale di akhir bapak. Jadi di didisik nol orang krono ngamali anak ya tapi apa? Ben gak linga berapa Bingung kan dengan busu aku bucu kuning di terus malaikat mau takut paling nih isor borongan sakit <laughs> tapi nak melebu sana kan wah keren loh keren ya. Waman desa pani wong lukisa iku den nemen-nemen di peman al hisab hisab mesti utiba mengko disiksa sapa Tapi kalau wong apik melane awal mayo hasab bin asolat. Jadi terutama misalnya yang budi wong ndelok salat itu sholat lancar lancar. Enggak masalah hak adami sementing lam yusib daman haroman. Malah saya Abdul Al hadat sering dawakan dan itu hadis sohe. Saya ulang lagi itu hadis sohe. Sepokoknya urip hak adami minimal itu susah. No cuma ini uang. Mulane ketika nih kaji Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalul mar'u fi fusatin min dini malam yusib daman haroman. Pokoknya ini hak adami minimal kue sementing ojo mata ini uang. Mereka nak kau itu sobo joni Barang kan kue selain bakat, yo ya tahu dibodoni. <laughs> Maksudnya itu tetap ringan hisap. Misalnya Ruhin bodoni Mustafa, nggak Ruhin dihisab kok tukang bodoni. Lah kalau bisa sering dibodoni, dia lah. Jadi <laughs> kok itu bisa oper-operan loh. <laughs> Jadi kok ya apa bodoni uang nanti hisap. Tapi kau lah kan tuh dibodoni. Terus kan nuntut sing bodoni, sing bodoni nuntut nah. Dunia ini kan penuh dengan kebohongan. Jadi kok insya Allah ringan karena oper-operan loh. Tapi nak mata ini kan gak iso, Kayak mata ini uang. Lah kalau dipatah ini kan gak iso. Mulane la yazalul mar'u fi fusatin min dini malam yusuf daman haroman. Seorang itu tetap ada longgarnya asal zaman hidup tidak membunuh. Paham ya? Jadi usaha nos pokoknya mulai sing syukur tidak tahu mati itu Ya itu tadi yang hak adami minimal itu usahakan jangan pernah terlibat apa pembunuhan. Neng sing hak kuwa sholat, nawa sholat. Nah kalau hati guru kalau nggak bisa hormat dengan memberi minimal tidak menyakiti. Menyakiti. ini sebenarnya gampang agama itu cari yang pokok-pokok saja. Itu insya Allah itu meringankan apa sih? Bisa. Nah tek tengah riwayat Bukhari ngeten. Kue bek swargo itu mau karek sak jengkal. Nak kue kepengen selamat, fala tahriku zaman kamu jangan terlibat sesuatu sehingga deno berdarah darah. Kalau misalnya kalau bolak balik ini kalau malam Jumat gue diutus keluarga dalam uh, eh, nerangno madhabi bangun. Kalau gue cerita, jadi misalnya Nyun gue ketemu tokoh perempuan, mungkin secara fakir itu lelaki kok ketemu perempuan, tapi ini ada hal yang besar. Indonesia itu harus tidak chaos karena kalau chaos terjadi saling bu bunuh. Dan untuk tidak chaos tokoh nasionalis kudu rekonsiliasi be tokoh nopo religi. Makanya dari bangun sering dapat Aku gak apa-apa ketemu Mega, ketemu sopo ya gak. Sementing Indonesia sama. Piye-piye nek tukaran iku mari saling bunuh, mari saling bunuh dosa gede. <laughs> Nek dosa ketemu wong macam-macam paling sepiro. Nek dosa keos besar karena potensi saling apa? Mau. makanya saya alhamdulillah eh, kemarin diminta itu di depan putra-putra beliau supaya ilmu itu saksinya banyak apa saksinya banyak karena ilmu itu harus mutawatir apa? Jadi saya dan saya memang eh, ya tidak hanya saya banyak yang didawi seperti itu dan memang secara fikih itu darul mafasid mukadamun ala jalbil masalah. Jadi kalau mafasid itu misalnya chaos itu mafasid karena potensi saling bunuh itu harus kita dahulukan ketimbang sesuatu sing asesor asesor Jadi misalnya eh, saya harus rekonsiliasi dengan tokoh yang Cara dohir itu fasik misalnya. Ya enggak apa-apa. Kalau demi ketertiban. Karena kanjana orang fasik umpama iya itu dosane mau sepiro dibanding dosane kios yang saling bu. Ini penting. Mereka dawe Nabi tadi, dawe Said Abdul Haddad yang sering dikutip beliau. La yazalul mar'u fi fushatin binti ini malam Yusuf daman haroman. Nah supaya ada saling bunuh gimana? Ya usahakan Indonesia itu kondusif. Kalau kondusif kan orang tidak punya selera apa? Ya, jadi itu hasil seperti itu. Jadi ini semuanya itu demi melakoni perintah pangeran, jangan saling bunuh. Dimulai apa? Jangan saling menghujat, jangan saling mengkafirkan. Karena saling mengkafirkan itu awal dari saling menghalalkan Nah, caranya gimana ya kita ngomong yang rilek-rilek, guyon-guyon itu. Tapi orang niat guyon sing kasrotu dohki itu mitul kolba, tapi guyon sing menghilangkan mitas mana ngaji be ulama ben roh duduk perkara ojo pahpoh ora iso ngaji pah. Aneh-aneh. Ya wis mau oleh nganggo wali mau lho kali anak badul auliya <laughs> tori kotuhum. Iku batesi yo terus tulis kesimpulan ngaji Gus Ba. Selama 10 tahun. <laughs> Ternyata wah yang paling pokok adalah Nah, itu. <laughs> Wis auni-unimu ngono. Wa man tisafani wa abasan ing sapa man saya yang perkara utiba wa tin siksa sapa man fi iklan se. Wa darasata sufla lan wong-wong iku kadang mau milih derajat sing ino wa ya di derajat sufla adun dunia dunia kadang wong urip mau milih selera rendah iku mau kabeh demi itu Ya mergo li anna kron saat ini dunia binisbati kelawan kanisbatno di darajatil akhirat maring darajat akhirat yula syai'a iku ora ana apa-apane blas. Ora ana nilaine sama sekali. Kali